Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan baca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41. Biidnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, kisah tentang Ashabul Jannah, para pemilik kebun, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gagalnya panen dalam waktu yang singkat turun hukuman dari Allah di saat mereka tidak menduga datangnya hukuman bahkan sedang terlelap tidur nyenyak dalam mimpi-mimpi indahnya ternyata Allah turunkan pada waktu tersebut hukuman sebagai teguran bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang akan kita baca hendak menjelaskan bahwasanya hamba-hamba yang betul-betul beriman, hamba yang betul-betul bertakwa akan mendapatkan balasan yang sempurna kelak di yaumul kiamah tidak sama dengan orang-orang yang membangkang, tidak sama dengan orang-orang yang terus di atas kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Balasan ini akan diberikan kepada mereka kelak di hari kiamat. Ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang beriman yang berusaha berpegang teguh dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang mendapati hidupnya semasa di dunia penuh dengan kesulitan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan himpitan-himpitan yang tidak mengenakkan. Allah menghibur mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka kelak di dalam surga berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang bakal membuat mereka berbahagia. Walaupun hidupnya di dunia penuh dengan perjuangan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami pantas menjadikan keadaan orang-orang yang berserah diri sama seperti orang-orang yang banyak dosanya? tentu tidak akan disamakan. Tentu akan dibedakan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan baik semasa hidupnya di dunia begitu pula nanti di yaumul qiyamah Sementara orang-orang yang berada di atas kemaksiatan, pelanggaran syariat, dosa, dan yang semisalnya ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, walaupun hidupnya di dunia tampak dalam kesenangan, tampak dalam kemewahan, tampak dalam kemudahan, itu hanya tipuan sesaat. Makar yang Allah berikan kepada mereka, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hukuman secara penuh nanti di yaumul kiamah. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa beranggapan yang seperti itu kalian menganggap seolah-olah Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan keadaan seorang yang mukmin dengan hamba yang kafir. Apakah kalian menduga Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan keadaan hamba yang taat dengan hamba yang bermaksiat? Apakah kalian menduga, mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sama kepada hamba yang bertakwa dengan hamba yang penuh dengan dosa. Hukuman eh, jawabannya tidak sama. Kaum mukminin akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamah. Sementara hamba-hamba yang kafir hamba-hamba yang munafik akan mendapatkan balasan neraka kekal abadi di dalamnya. Begitu pula hamba-hamba yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dari kalangan kaum muslimin juga mendapatkan balasan yang setimpal atas pelanggaran mereka mendekam di dalam neraka wal billah keadaannya tidak akan sama. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari dari kitab suci yang Allah turunkan yang memberikan penjelasan atas dugaan kalian? Allah menantang Dugaan yang keliru bahwasanya nanti di yaumul kiamah hamba yang mukmin dengan yang kafir balasannya sama. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di kitab mana Allah Subhanahu wa taala menyamakan balasan hamba yang taat dengan hamba yang bermaksiat. Inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum أيمان alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun Apakah kalian kata Allah Subhanahu wa taala memiliki janji-janji atas kami yang diperkuat dengan sumpah ya jaminan bahwasanya orang yang taat dan orang yang bermaksiat mendapatkan balasan yang sama yang berlaku sampai datangnya hari kiamat. Kemudian kalian dengan seenaknya menghukumi sesuatu yang tidak kalian ketahui kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teguran sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa taala mempertegas pernyataan bahwasanya hamba-hamba yang mukmin tidak akan sama keadaannya nanti di yaumul kiamah dengan hamba-hamba yang kafir. Jangan bersedih hati bagi kaum mukminin yang mungkin selama hidupnya di bawah penindasan orang-orang yang zalim. Jangan pula bersombong atau berbangga diri bagi orang-orang yang saat ini di atas kemaksiatan, di atas kezaliman lantaran belum turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jangan merasa senang terlebih dahulu dengan dosa-dosa Anda. Kelak di hari kiamat Allah akan memberikan hukuman atas kezaliman-kezaliman yang Anda lakukan manakala Anda belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka siapa yang berani bertanggung jawab di antara mereka atas pernyataan tersebut. Ya. Dari kitab suci manapun yang Allah turunkan kepada umat manusia tidak ada satupun yang menyamakan balasan bagi orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Ya, Allah juga menantang mereka. Apa buktinya bakal mendapatkan balasan yang sama? Apa jaminannya? Siapa di antara mereka yang mau bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Amlahum syuraka ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu sesembahan-sesembahan lain, tuhan-tuhan lain yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keselamatan mereka nanti di yaumul qiyamah. Falyatu bisyurakaihim. Silahkan datangkan sekutu-sekutu mereka ingkanu sadiqin kalau mereka betul-betul jujur betul-betul benar pengakuannya kata Allah Subhanahu wa taala berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala Allah memberitakan pada ayat-ayat ini bima a'addahu lil muttaqina lil kufri wal ma'asi. Allah memberitakan dalam ayat-ayat ini balasan yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang menjaga dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Min anwa'in na'im. Janji yang Allah berikan kepada mereka adalah berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan surga. Surga dengan fasilitas terendah sepuluh kali lipat dari dunia seisinya. Surga yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman berisi sungai-sungai yang indah yang senantiasa mengalir, tidak pernah habis airnya. Mereka dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala sesuka hati bisa merubah arah dari sungai-sungai tersebut. ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Surga yang di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang cantik jelita sebagai pendamping untuk mendampingi setiap hamba-hamba yang masuk ke dalam surga yang tidak pernah membuat mereka sakit hati lantaran ucapannya-ucapannya yang senantiasa lembut, menyenangkan dan tidak ada perkara-perkara yang mereka benci dalam kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan yang lebih besar dari itu semua nanti di yaumul kiamah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan menyibak tabirnya menampakkan wajahnya di hadapan hamba-hamba yang beriman ahlul jannah wal salim Allah juga berikan kepada mereka kehidupan yang tenang. Ya, hidup di surga itu hidup yang tenang. Tidak ada yang hasad satu sama lain. Ya, nggak ada yang iri-irian. Kalau di dunia hidup di kompleks elit, baik elit yang sesungguhnya maupun elit yang kawin ekonomi sulit. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Hubungan antar tetangga itu bisa menjadi pemicu rusaknya keharmonisan lantaran perbedaan nikmat yang didapatkan oleh masing-masing penghuni kompleks tersebut. Kalau ada yang lebih kaya, yang lain akan timbul rasa iri. Kenapa fulan lebih kaya? Kenapa fulan lebih enak? Kenapa fulan lebih nyaman? Itu di dunia. Tapi nanti di yaumul kiamah di dalam surga, sebelum kaum mukminin masuk ke dalam surga, saat mereka berhasil melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melewati kontoroh. Kontoroh itu ujung jembatan yang dibentangkan di atas sungai kecil. Disitulah mereka akan disucikan hati-hatinya dari segala bentuk hasad dengan saudaranya sesama mukmin. Disitulah akan dikisos satu sama lain apabila masih memiliki tanggungan kebaliman Khanibidina azani wa iyakum. Sehingga ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga, sudah tidak tersisa iri, hasad, dengki terhadap sesama kaum mukminin. Betul-betul bersih hatinya ikhanibidina ya azani Allah wa iyakum. Kesempurnaan hidup akan diberikan nanti di surga. Kalau di dunia tidak ada yang sempurna, ada orang hidupnya kaya raya megah. Khanifidina Allah wa iyakum. Setiap harinya di apa namanya dihantui dengan rasa khawatir. Khawatir hartanya berkurang. Mikirin bayar listrik khanifidina azani Allah wa iyakum. Air, PDAM dan semisalnya. Ya, belum lagi servis mobilnya azani wa iyyakum kalau ada kendala atau servis rutin. Pengeluaran akan selalu ada dan ikut terus dihitung ikhwanifidina azani wa iyyakum. Gak tenang hidupnya. Ya. Nanti di surga sudah nggak mikir biaya PLN ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena semua dari Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sempurna yang tidak pernah mereka bayangkan sepanjang hidupnya di dunia. Fijiwari akramil akramin. Mereka akan bertetangga dengan tetangga-tetangga yang terbaik. Dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang soleh dari kalangan para syuhada, dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya bersama dengan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Wa anna hikmatahu ta'ala. Kemudian Allah memberitakan pula di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala la taqtadi ay yaj'al al-muslimin al-qanitin li rabbihim al-munqadin li awamirihi al-muttabi'in lima radihi kal mujrimin alladhina awda'u fi fi ma'asihi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati eh, wa di antara hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyamakan keadaan kaum muslimin yang taat, yang tunduk, yang selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disamakan dengan orang-orang yang durhaka, yang suka dengan kemaksiatan, suka mengingkari ayat-ayat Allah, menentang para rasul dan memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal sama. azani Allah wa Sekalipun di dunia orang-orang yang berada di atas kekufuran, berada di atas kemaksiatan, berada di atas kebaliman, hidupnya nampak adem ayem, apa namanya nyaman, tenang, sanibidina sani Allah wa iyyakum damai itu hanya sementara. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Fala tahsabannallaha ghafilan" amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira, menduga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dan membiarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu al absar. Allah sengaja menunda hukuman bagi mereka sampai datangnya hari kiamat saat seluruh umat manusia pandangan mata mereka kosong. azani Allah wa iyyakum. Memang Allah biarkan hamba-hamba yang di atas kemaksiatan, di atas kekufuran, kaum munafikin hidupnya makin lama makin kaya, hidupnya makin lama makin enak, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dalam kekufurannya, dalam kezalimannya supaya nanti di yaumul kiamah mereka mendapatkan hukuman yang sempurna atas kekufuran dan kezaliman mereka. Kalau hukumannya di dunia, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Itu masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Dan itu salah satu tanda rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita baca pada ayat sebelumnya tentang kisah pemilik kebun. Walaupun mereka mendapatkan hukuman, walaupun mereka mendapatkan teguran saat mereka melihat hukuman Allah karena hukumannya masih diberikan di dunia, mereka berkesempatan untuk merubah diri mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih baik. Itu masih orang-orang yang diharapkan kebaikan. Lain ceritanya dengan orang yang memang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan kejelekan nanti di umul kiamah, semakin kufur semakin kaya. Semakin ingkar, semakin enak hidupnya. Ini tanda bahaya Allah tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Dibiarkan terus di atas kejelekan sampai ditutup usianya dengan kejelekan pula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hukuman yang penuh nanti di yaumul qiyamah wal billah. Wa anna man dhanna annahu sayusawwihim fis thawab fa innahu qad asaa al hukmah wa anna hukmahu hukmun batil wa ra'yahu fasidun. Siapa saja kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang punya dugaan Allah akan menyamakan balasan kaum mukminin dengan balasan orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah, maka dia telah salah dalam menduga apa yang dia sangka adalah dugaan yang batil dan hasil pemikiran yang rusak kata beliau rahimahullah. Wa annal mujrimin seandainya ada orang-orang yang penuh dengan dosa, idza da'au dzalik mengaku hal yang demikian, falaisa lahum mustanadun maka sejatinya mereka tidak memiliki sandaran yang kuat dalam pengakuannya. Ya, andai kata ada orang yang menduga Allah akan menyamakan hukuman, eh, menyamakan balasan bagi orang yang beriman dengan orang yang kufur, ini merupakan dugaan yang salah. Kemudian, seandainya ada orang yang penuh dengan dosa, mengklaim hal tersebut. Ada orang kafir mengklaim saya kalau mati pasti masuk surga. Ya. Sudah jelas Kenapa? Ya, ini sudah menjadi tradisi nenek moyang. Kami sudah punya kartu VIP untuk masuk surga. Sampai tujuh generasi, tujuh turunan misalkan. Ada orang kafir, ya, hidupnya di atas kekufuran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengklaim dirinya mendapatkan surga sama kayak kaum muslimin yang mati dengan nikmat husnul khatimah pemberian Allah kepada dirinya dia mengklaim surga yang sama maka Syekh rahimahullah mengatakan ini pernyataan yang tidak memiliki sandaran yang kuat sebagai dalil atas pernyataan yang dia sampaikan la kitab fihi yadrusun wa yatluna annahu min ahli jannah wa anna lahum ma talabu wa takhayyaru wa laysa lahum 'indallahi ahdun wa yaminun balighah ila yaumil qiyamah anna lahum ma yahkumun wa laysa lahum syuraka wa a'wan ala idraki ma talabu fa in kana lahum syuraka wa a'wan falyatu bihim in kanu sadiqin Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah orang kafir yang mengklaim bakal masuk surga, mereka tidak punya sandaran dalil baik dari keterangan yang ada dalam kitab suci mereka. Mau Taurat, mau Injil, bahkan dalam Al-Quran. Itu tidak ada yang menyatakan orang kafir tempat kembalinya di surga. Itu mustahil. Nah, mereka juga nggak punya jaminan yang mengikat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala pasti dimasukkan ke dalam surga. Gak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka juga tidak punya sekutu-sekutu penolong-penolong yang menjadikan mereka mudah masuk ke dalam surga. Andai kata ada sekutu-sekutu yang bisa memberikan bantuan kepada mereka, Allah menantang untuk didatangkan nanti di yaumul kiamah di hadapan seluruh makhluk mana sekutu-sekutu mereka yang katanya bisa memudahkan masuknya mereka ke dalam surga. Semuanya hanya angan-angan belaka. Kalau ada orang kafir mengklaim dirinya mati masuk ke dalam surga dalam keadaan mati di atas kekufuran, itu namanya mimpi. Ya, angan-angan belaka, omong kosong. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dipertegas oleh Syekh rahimahullah wa minal ma'lum anna jami'a dzalik muntakin. Dan diketahui semua yang disampaikan di atas dalil dari kitab suci tidak ada. Jaminan dari Allah bakal masuk surga juga tidak ada punya sekutu yang menjamin keselamatan mereka nanti di yaumul kiamah juga tidak ada. Falaisa lahum kitabun wala lahum ahdun indallahi bin najah wala lahum syuraka yu'inunahum fa'ulima anna da'wahum batilah fasidah. Ketika semuanya ini tidak ada, dalil dari kitab suci tidak ada, kemudian jaminan dari Allah juga tidak ada, sekutu yang menjamin keselamatan mereka juga tidak ada, maka diketahui bahwasanya anggapan mereka, pengakuan mereka, klaim mereka semuanya batil, fasid, dusta. Wa qauluhu ta'ala Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Salhum ayyuhum bidzalika za'im." ay ayyuhum al-kafilu bihadihi da'wa al-fasidah fa'innahu la yumkinu tasaddur biha wala za'amatu fiha ucapan Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas salhum ayyuhum bidzalika za'im tanyakan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut ini menunjukkan kata Sa'di rahimahullah, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin kebenaran dakwah atau pengakuan yang dusta yang dilontarkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, enggak bakal ada orang yang berani menjamin dengan pasti bahwasanya orang kafir akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah Itu menunjukkan kalau anggapan tersebut betul-betul dusta palsu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41. Dari ayat-ayat ini beserta penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat bisyarah kabar gembira lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bisyarah bil jannah yaumal qiyamah. Allah mempersiapkan surga bagi mereka kelak di hari kiamat. Ya. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas Allah menyebutkan pada ayat yang ke-34 innalil muttaqin inda rabbihim jannatin na'im ada yang perlu kita perhatikan pada lafaz ayatnya ikhwanifidina ya azani Allah wa iyakum kabar gembira dalam bentuk surga yang penuh dengan kenikmatan yang dijadikan balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu diberikan kepada al-muttaqin dalam ayat ini lil muttaqin kalau kita lihat dengan sudut pandang bahasa Arab ini menggunakan bentuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu salah satu tandanya diawali dengan al. Alif lam. Ya toh? Ini kan kalau kita e, protoli lafat yang pertama inna sesungguhnya. Kemudian ada lam li huruf jar. Setelah itu kalimat al-muttaqin. Ya, kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ke Pak Reza, insya Allah paham dia. Ya, itu Pak Reza ya. Ya, ada inna, ini huruf, huruf taukid. Kemudian ada lam, huruf jar. Al-muttaqin menggunakan al. Ya, kalau hilang alnya, bacaannya inna limuttatina. Ya toh? Tapi bacaannya ada lamnya inna lil muttaqin. Al pada kalimat muttaqin ini punya makna yang dalam. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau dalam bahasa Arabnya, alnya di sini disebut dengan al jinsiyah listighraq isil afrod panjang namanya ya ya yang belum paham didengarkan saja al jinsiyah listighraq isil afrod al ya dalam bahasa Arab itu cuman kata al Alif sama lam yang sukun. Ini punya banyak fungsi. Salah satu fungsinya listighraq isil afrod untuk menunjukkan kesempurnaan sifat yang ada pada lafat sesudahnya. Di sini kan al sambungnya kemana? Mutakin. Berarti Maksudnya, ini yang antum perhatikan dengan baik ya. Makna dari al-istighraq al-jinsiyah listighraq khasaisil afrad itu menunjukkan bahwasanya kabar gembira yang Allah berikan dalam bentuk surga di yaumul kiamah diberikan kepada orang yang betul-betul bertakwa. Ya, orang yang betul-betul bertakwa, zahiran wa batinan. Orang yang bertakwa secara zahir dan secara batin. Sirran wa alaniyatan. Saat sendirian maupun ketika dilihat oleh orang. Ya, itu takwa yang sesungguhnya. Bukan takwa yang kaleng-kaleng. Allah wa iyyakum. Kalau dilihat orang, masya Allah, takwanya luar biasa, penampilannya masya Allah syar'i, ucapannya masya Allah baik. Ya, dikit-dikit keluar zikir, Astaghfirullah, Allahul Musta'an, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, lisannya menyebutkan azkar-azkar yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, terlihat santun, terlihat tenang, terlihat tawadhu, terlihat hudu. Ini dilihat oleh orang. Ya. Ketika dia sendirian di azani Allah wa iyyakum atau bersama dengan orang-orang yang setipe dengan dirinya, nampak jati diri yang sesungguhnya. Ya. Dia semangat ibadah kalau dilihat orang. Ketika sendirian, malas-malasan. Ya. Kalau dilihat orang, Masya Allah, sholatnya betul-betul dicocokkan dengan sholatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sendirian, ya kan, Allah wa iyakum, resting sholatnya. Ya. Ini ada yang demikian. Jangan terlalu pede. Merasa dirinya termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan jaminan surga dalam ayat yang ke-34 dalam surat Al-Qalam. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Wah, kayaknya saya masuk dalam ayat ini. Kenapa? Tampilan saya sudah tampilan ahlul jannah. Ya. Ucapan saya sudah ucapan ahlul jannah. Ya enggak? Ketemu orang salam. Ngobrol selalu diselipkan zikir-zikir yang syar'i. Kalimat-kalimat tayyibah. Ada subhanallah, ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil di situ. La hawla wa la quwata illa. Masya Allah, kalam yang menyejukkan hati. Kalam jannah karibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu di hadapan di hadapan orang. Casingnya bagus. Ternyata ketika sendirian karibidina azani Allahu wa iyyakum yang tadinya semangat di atas ketaatan. Dia laksanakan ketaatan tadi seenaknya sendiri. Itu bukan takwa yang sesungguhnya. Nah, yang demikian termasuk bentuk atau termasuk contoh tadabur ayat Al-Qur'an. Ya, kita bisa mengambil makna yang demikian, janji Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu diberikan kepada orang yang betul-betul bertakwa. Dari mana makna ini diambil? Dari kata tadi, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im menggunakan bentuk isim ma'rifat supaya diketahui bahwasanya orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala itu yang sungguh-sungguh ketakwaannya betul-betul bertakwa lahir dan batin saat sendirian maupun bersama dengan orang. Sanibidina azani wa iyyakum. Tayyib. Sudah masuk azan isya fadl Azan terlebih dahulu. Tayyib. <clears throat> Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca di atas juga keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah al-amru bil muhafadah ala taqwa. Perintah untuk selalu menjaga ketakwaan. Perintah untuk selalu menjaga ketakwaan. Kenapa kita ambil faedah yang kedua adanya perintah untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi disampaikan, kabar gembira yang Allah bersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa berubah surga yang penuh dengan kenikmatan itu hanya diberikan oleh orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Orang takwa yang betul-betul takwa. Zahiran wa batinan, sirran wa alaniyah. Nah, itu keadaan orang yang ketika sendirian, ketika bersama orang, ramai, saat dia dilihat orang atau tidak, lahirnya atau batinnya, keadaan hatinya itu sama, tetap bertakwa kepada Allah, itu merupakan contoh keadaan orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga takwa? kita bisa menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi takwa yang berkualitas tentunya dengan talabul ilmi syar'i. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak belajar tidak akan terbentuk takwa yang benar. Khanibidina azani wa iyakum Andai kata ketakwaan itu akan tumbuh tanpa siraman ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang tergolong cerdas ya, tidak butuh dengan Al-Qur'an dan sunnah untuk menemukan jalan yang benar. Ya toh? Harusnya kan gitu. Kalau seandainya tidak butuh belajar, nggak butuh Al-Quran, nggak butuh sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang bisa menemukan al-haq semata-mata dengan akalnya. Ya, Tentunya orang-orang Yahudi, mereka adalah ahlul jannah. Nah, mereka orang yang pintar, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Nggak usah Yahudi, iblis la'natullahi alaih. Kurang pintar apa? Iblis dengan sekali lihat jasadnya Adam alaihi salam sebelum diciptakan langsung bisa mengambil kesimpulan makhluk baru yang Allah ciptakan ini ajwaf la yatamalak. Ya, dia berongga dan tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, tidak mampu konsisten di atas satu keadaan. Ini belum diciptakan loh Adam. Belum ditiupkan ruh. Ya, iblis sekali lihat, satu kali putaran dia lihat-lihat dengan seksama bentuknya makhluk yang baru yang belum dikasih nama saat itu. Yang itu adalah jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Dia langsung tahu ini makhluk ajwaf la yatamalak. Ya, karena pintar. Kalau iblis tidak pintar, tidak bakal orang tersesat. di Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Banyak orang yang tersesat, banyak orang jatuh dalam kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebirahan, pelanggaran syariat. Itu karena iblis cerdas. Ya. Dia tahu menyesatkan orang caranya seperti apa yang halus di dibidin azani Allah wa iyyakum karena dia pandai. Andai kata cukup dengan kepandaian, iblis gak bakal jadi makhluk yang terlaknat. Ya. Karena dia tak punya iman di azani Allah wa iyyakum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka maka iblis hanya sejenisnya ya menjadi orang-orang yang terkutuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita renungkan kembali definisi dari ketakwaan. Yang namanya takwa seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh tabi'in Talq ibnu Habib Al-Anazi Al-Basri rahimahullah ketika beliau ditanya tentang peristiwa yang cukup apa namanya menggemparkan di masa tabi'in ada apa namanya upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Sulaiman Ibn al-Ash'ad yang saat itu punya pasukan yang banyak sampai mengambil tokoh-tokoh tabi'in untuk ikut bersama dengan mereka seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam rangka memobilisasi massa. Kalau nggak ada ulama di masa itu, kalau nggak ada ulama, kaum muslimin nggak bakal kumpul. Ya, kalau megang satu alim, dalam kelompok mereka itu mudah menggerakkan massa. Di antara yang dilirik Al Hasan Al Basri rahimahullah. Al Hasan Al Basri ini pengaruhnya sangat besar di kalangan kaum muslimin, saking besarnya. Pernah suatu ketika ada orang datang dari Baghdad menuju ke Basrah. Sampai di kota Basrah dia heran tiba di kota Basrah, kenapa pasar-pasar kok sepi? Ya. Bukan hari raya Idul Fitri, bukan hari raya Idul Adha. Kenapa kok sepi pasarnya? Lima tughlaqul aswaq halakum aidun la na'rifuhu. Ya. Kenapa kok pasar-pasar ditutup sepi? Apakah kalian punya hari raya lain yang kita nggak tahu? Ya, dijawab oleh masyarakat sekitar, la balil Hasan al-Basri fil masjid ya'yudun nas. Nggak, nggak ada hari raya, nggak ada hari libur. Cuman ada Al-Hasan Al-Basri sedang daurah, bahasa kita mungkin ya. Sedang memberikan mau'idah kepada manusia di masjid. Ada daurahnya Al-Hasan Al-Basri. Pasar sepi. Ya, tutup Pasar jocoran tutup ihanibidina azani Allah wa iyyakum. Tutup ditinggal oleh para pedagang hadir ke masjid. Kenapa ada Al Hasan Al Basri? Ya, saking kuatnya pengaruh beliau dilirik oleh salah seorang eh, apa namanya pemuka pergerakan untuk menggulingkan penguasa yang zalim saat itu ini kita harus bawa Al Hasan Al Basri bersama dengan kita supaya apa? Supaya kaum muslimin mau keluar bersama kita memberontak penguasa. Al Hasan tak mau. Ya, tetap diambil di khanifidin azani Allah wa iyyakum, dibawa, diarak supaya kaum muslimin lihat uh mereka di tengah-tengah mereka ada Al Hasan Al Basri. Sampai akhirnya ada di atas jembatan Al Hasan Al Basri nekat lompat dari jembatan nyebur ke sungai khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dikejar. Ya, dikejar saking besarnya pengaruh Al-Hasan Al-Basri. Nah, itu kejadian yang semacam itu membuat kaum muslimin e, gusar apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita ambil dengan fenomena yang ada. Ditanyakan kepada salah seorang tokoh Dabi'in, Talq Ibnu Habib Al-Anazi Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan atfi'uha bittaqwa. Atfi'uha bittaqwa. Padam. Padamkan api fitnah dengan takwa. Fasu'ila an dzalik. Beliau ditanya, takwa itu apa? Kita nanya solusi supaya tahu apa yang harus kita lakukan pada masa-masa fitnah semacam ini kok tahu-tahu disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Qala beliau menjawab Taqwa amalun bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu engkau melakukan amal soleh ala nurin minallah di atas cahaya ilmu dari Allah tarju thawaballah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. taqwa tarku ma'siyatillah ala min Allah takhafu iqaballah. Termasuk takwa engkau meninggalkan larangan-larangan Allah atas dasar ilmu. Karena takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisinya Talq Ibnu Habib Al-Anazi Al-Basri rahimahullah. Nah, kurang lebih sama dengan definisi takwa yang lain, hanya saja beliau menambahkan dua dua syarat penting ya. Melakukan amal ketaatan berdasarkan ilmu. Ini namanya mutabaah harus cocok dengan sunnah Nabi kita Muhammad. Yang kedua harus ikhlas. Ketika meninggalkan kemaksiatan juga sama berdasarkan ilmu juga karena keikhlasan disebabkan dia takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang disampaikan oleh Talat Ibnu Habib di sini sangat sangat jelas dan gamblang menunjukkan salah satu bentuk ketakwaan harus didasari dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak jadi takwa. Hanifidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari ayat-ayat yang kita baca, hanifidina azani Allahu wa iyyakum min simatil mujrimin di antara kebiasaan orang-orang kafir yang banyak dosa al-qawlu 'ala Allah bila ilm suka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu yang disinggung dalam ayat-ayat di atas klaim orang-orang kafir mereka bakal masuk surga. Ini termasuk bentuk al-qaulu 'ala Allah bila ilm, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Tahu dari mana kalau mereka penghuni surga? Mana hujahnya? Mana buktinya? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala mereka juga nggak punya sekutu-sekutu yang bisa menjamin keselamatan mereka nanti di yaumul kiamah. Semuanya hanya omong kosong. Itu kebiasaan, ciri khas, watak yang ada pada orang-orang kafir yang banyak dosanya, mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalkan orang-orang Yahudi Ya. Kita tahu orang Yahudi itu adalah kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud. Ya. Dilaknat orang-orang yang kufur dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Dawud alaihi salam kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang terlaknat. Ya yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah al-maghdub alaihim kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas banyak pelanggarannya bahkan mereka punya catatan hitam membunuh para nabi. Enggak cukup dengan membunuh para dai atau para ustadz. Itu enggak level mereka para nabi dibunuh. wa iyyakum. Tahu-tahu dengan tanpa apa namanya dengan tanpa sadar mereka mengklaim nahnu apa namanya kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Ya, kami itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nomor dua, mereka mengatakan, "Lan nar illa ayyaman ma'dudah." Kami kalau masuk neraka paling cuma beberapa hari. Ya, satu, ngomongnya kami ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, kami andai kata masuk neraka ayyaman ma'dudah. Paling cuma beberapa hari, masuk Sabtu, Minggu keluar. Ya. Paling Ahad sore masuk, Senin pagi udah keluar, kata mereka ya hadirin azani Allahu wa iyakum. Ya, itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi ciri khas mereka. Kalau kita tahu orang-orang kafir yang banyak dosa, mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin tidak boleh mudah percaya dengan omongan orang-orang kafir. Ya, Jangan mudah percaya dengan omongannya orang kafir, apalagi dengan teori-teori mereka, apalagi dengan ideologi-ideologi mereka, apalagi dengan pemikiran-pemikiran mereka dalam bab ketuhanan di khadibidina azani ya Allah wa iyyakum. Ya. Mereka mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak merasa nyaman, kita nggak berasa aman dari kedustaan-kedustaan mereka ketika mereka menjelaskan tentang prinsip-prinsip hidup ikhwanifidina Allah wa Cara supaya sukses, cara supaya nyaman hidupnya, pakai teorinya orang-orang kafir sebagai mukmin yang baik itu nggak bakal merasa aman. Ini jangan-jangan dusta. Jangankan terkait dengan masalah hadithun nas. Atas nama Allah saja mereka berani berdusta. zaniyallahu wa Maka seorang mukmin itu tidak percaya dengan ucapannya orang-orang kafir sampai terbukti kebenarannya. Ikhwanifidina zaniyallahu wa iyakum. Nah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini.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 Masya Allah. Tamam, tamam. Memang di antara syarat ketakwaan, menjaga ketakwaan itu harus berilmu, harus talabul ilm. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Syarat diterimanya ibadah yang tadi disebutkan oleh Pak Muh, ikhlas dan mutabah. Naam. Ini juga menjadi syarat utama eh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang sudah berilmu, bahkan kesehariannya sibuk dengan thalabul ilm, tapi masih bisa tergelincir. Apakah perlu ditambahkan syarat banyak berdoa, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tergelincirnya seorang hamba dari siratal mustaqim Padahal dia setiap harinya sibuk dengan ilmu. Diterakan salah satunya oleh eh, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala besar kemungkinan karena tidak ada keikhlasan. Ya, tergelincirnya itu karena dari sisi keikhlasannya. Karena ikhlas ini bainahu wa bainallah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa me, apa namanya? menghukumi ini orang ikhlas, ini orang tidak ikhlas hanya dengan dohirnya. Kalau dohirnya cocok dengan tidak dengan sunnah Nabi, kita bisa. Sholatnya ini sesuai, zakatnya ini sesuai, hajinya ini sesuai. Karena memang tolak ukur dohir itu menggunakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun batinnya kita nggak bisa menghukumi karena batin ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan besar kemungkinan seseorang tergelincir dari siratal mustaqim karena kurang keikhlasannya atau bahkan tidak ada keikhlasan. Ini disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari Muslim. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas. Kata Nabi alaihi salatu Ada di antara kalian kaum muslimin. Dia beramal dengan amalan penghuni surga. Salah satu amalan penghuni surga apa? Ilmu. Karena akrabu tariqin ilal jannah al ilmu asy-syar'i. Jalan pintas menuju surga itu ilmu. Ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah fima yabdulin nas yang dilihat oleh orang. Kata-kata ini tambahan ini, tambahannya ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala itu menunjukkan dia saat melakukan amalan ahlul jannah tidak disertai dengan keikhlasan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sampai pada tingkatan jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Saking solehnya di mata manusia. Di mata manusia. Fayasfiku alaihil kitab, fayamalu bi'amali ahlin nar, fayadkhuluha. Ternyata didahului oleh catatan kitab yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia pun akhirnya melakukan amalan ahlun nar, dan dia masuk ke dalam neraka lantaran amal terakhirnya. Bergesernya amalan ahlul jannah menjadi amalan ahlul nar. Dalam keadaan jaraknya dengan surga tinggal satu hasta, kata Syekh Ibn Luthaymin. li'adamil ikhlas. Karena nggak ada keikhlasan. Nah, dan itu beliau menjabarkan kalam panjang ketika mensyarah hadis tadi, itu ada dalam uh, syarah hadis Arba'in nomor 6 eh nomor empat, nomor empat. Syarah hadis arba'in nomor empat disampaikan oleh beliau rahimahullah boleh jadi sebab penyimpangan pada orang yang dulunya di atas sunnah, di atas al hab itu karena tidak ada keikhlasan. Dan memang orang kalau betul-betul ikhlas dalam uh, menjaga ketakwaan, otomatis dia akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan rasul yang sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, mereka nggak pernah lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga di dunia dan juga nanti di yaumul qiyamah. Wallahu taala alam Nakta Naktafi bihadzal qadar. Tafaddalu barakallahu fiikum.